فلم يزالوا على كل حال بسم الله الرحمن الرحيم إلا أن قال رضي الله تعالى عنه فالدعاء إلى الله وإلى سبيله ودينه وطاعته وصف الأنبياء والمرسلين ودأبهم وبه وله بعثهم الله أمرهم وأوصاهم وبه وله بعثهم الله وأمرهم وأوصاهم وعليه حثهم وحرضهم وعلى ذلك اتبعهم واقتدى بهم ورثتهم من العلماء العاملين والأولياء والصالحين من عباد الله المؤمنين فلم يزالوا على كل حال وفي كل زمان وحين يدعون الناس إلى سبيل الله وطاعته بأقوالهم وأفعالهم على غاية من التشمير والجد في ذلك ابتغاء لمرضة الله وشفقة على عباد الله ورغبة في ثواب الله واقتداء برسول الله وقد قال عليه الصلاة والسلام من دعا إلى هدى كان له من الأجر مثل أجورهم من من اتبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيئا ومن دعا إلى ضلالة كان عليه من الإثم مثل آثام من اتبعه لا ينقص ذلك من آثامهم شيئا وقد قال عليه الصلاة والسلام الدال على الخير كفاعله وما ورد من الآيات والأخبار والآثار في الأمر بالدعاء إلى الله وإلى سبيله وفي فضل كذا وفي فضل ذلك كثيرة شهيرة وكل ما ورد في فضل نشر علم وتعلمه وفي فضل الوعظ والتذكير بل وفي فضل الجهاد في سبيل الله والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر داخل ومندرج في فضل الدعاء إلى الله تعالى وإلى سبيله فإن جميع ذلك من أنواعه وأقسامه إلى آخر ما قال رضي الله تعالى عنه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد kita telah sama-sama membaca, mendengar, memahami ayat-ayat yang Allah Subhanahu wa taala jelaskan kepada kita tentang keutamaan mengajak orang ke dalam kebaikan. Berdakwah, mengajak, menyeru orang untuk dekat dengan Allah dan mengikuti jalan nabinya Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Maka itulah jalan yang ditempuh oleh orang-orang sebelum kita dari para nabi, para rasul, para aulia wasalihin. Dan senantiasa di setiap keadaan dan zaman dan waktu ada mereka orang-orang yang disifatkan oleh Allah tersebut di muka bumi ini yang senantiasa menyeru orang untuk dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Yad'una nas ila sabilillahi wa ta'atihi. Menyeru, mengajak, berdakwah kepada manusia untuk berjalan di jalan Allah dan berbuat taat kepada Allah biakwalihim wa af'alihim baik mereka menyeru dengan perkataan maupun perbuatan ala ghayatin minat tasmir wal jid hingga mereka itu benar-benar mau mengorbankan segala-galanya untuk menyambung makhluk dengan khalik kadang yang mempunyai harta dengan hartanya mempunyai tenaga dengan tenaganya Hingga di antara mereka berkata, apabila aku potong-potong semua yang ada di badanku dan aku pergunakan, aku korbankan untuk berdakwah di jalan Allah, maka itu adalah hal yang sedikit. Jangan cuma harta, jangan cuma tenaga, kalaupun dipotong-potong badannya ini pun untuk menyeru mengajak orang dalam berbuat taat kepada Allah akan mereka lakukan dan itu sedikit. Dibanding dengan besarnya karunia Allah, derajat yang Allah akan berikan bagi hambanya yang mengajak orang untuk berbuat taat dan dekat kepada Allah. Di mana mereka melakukan itu karena berharap ridha Allah lemah lembut dan kesian rahmat kepada hamba Allah. Mengharap pahala yang besar dan mengikuti jejak baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukankah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, barang siapa yang mengajak orang dalam kebaikan akan mendapat pahala seperti apa yang didapati oleh orang yang diajak tersebut tanpa mengurangi dari pahala orang tersebut yang berbuat taat. Kita ajak orang masuk pondok pesantren hingga dia mau menuntut ilmu, maka setiap kali dia menuntut ilmu, menghafalkan, membaca Al-Qur'an, kita mendapat pahala seperti apa yang dia lakukan karena kita yang mengajaknya tanpa mengurangi pahala orang yang berbuat tersebut. Subhanallah. Maka coba kita lihat berapa pahala baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Berapa pahala para aulia wasolihun, para doa ilallah yang mengajak kita semua dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kita bisa sholat, kita bisa ibadah, semua ini karena ajakan mereka untuk kita dekat dengan Allah, mereka pun mendapat pahalanya. Imam Syafi'i coba berapa yang beliau dapat pahala. Kita ibadah kepada Allah jadi sah. Dekat dengan Allah ini semua berkat fikih yang beliau karang. Metode yang beliau tempuh. Agar kita benar-benar melakukan ibadah dengan sebenar-benarnya, sebaik-baiknya dan sesempurna-sempurnanya. Tapi sebaliknya, Wa man da'a ila Siapa yang mengajak orang dalam keburukan. Orang ngajak orang ngerokok. Ngajari orang rokokan. Setiap kali dia merokok. Dia mendapatkan dosa orang merokok tersebut. Makanya Nabi Adam punya anak. Anaknya itu berantem. Kobil dan Habil. Kemudian sampai dibunuh. Belum pernah ada yang namanya pembunuhan ketika itu. Orang membunuh orang caranya kayak gimana aja nggak tahu. Akhirnya jadi tahu gara-gara anak Nabi Adam. Maka diriwayatkan tidaklah seorang membunuh di muka bumi ini kecuali anak Nabi Adam tersebut mendapatkan dosa seperti orang membunuh tersebut. Layang kusdalik min asamihim syai'ah. Tanpa mengurangi dosa orang yang membunuh. Maka hati-hati. Jangan sampai kita termasuk orang orang yang mengajak orang dalam keburukan. Kalau membuat fatwa yang hati-hati jangan sembrono. Kita berkata nggak apa-apa bunga bang halal. Akhirnya orang makan bunga bang dan orang-orang yang makan bunga bang semuanya dosanya adalah karena orang yang berkata bunga bang itu halal. Ini mengajarkan kepada kita untuk hati-hati. Jangan sampai orang mengikuti kita dalam perbuatan buruk. Khususnya kalian, para santri. Kalian gak usah ngomong, perbuatan kalian itu sudah menjadi hujah. Dalil untuk orang awam berbuat dan dianggap hal biasa. Kalian jadi ustadz, istri kalian pakai baju ketat. Maka orang-orang yang melihat, itu loh istrinya ustadz aja bajunya ketat. Jadi kita ketat juga gak apa-apa. Akhirnya orang-orang melakukan keburukan semua karena Anda. Maka dosa orang-orang yang berbuat kalian harus menanggungnya. Enggak gampang jadi ustadz itu. Jangan dilihat enaknya dihargai orang. Enak jadi ustadz dihargai orang sana sini, diundang sana sini. Ya itu enaknya. Yang enggak enaknya dipikir. Kau tidak berbuat apapun kecuali hujah bagi orang awam. Kau bohong, dia pun ikut berbohong. Kau mudah makan uang orang, mereka pun juga akan mudah makan uang orang. Warokmu dituntut. Berhati-hatinya kau dalam melakukan syariat dituntut agar tidak menjadi hujah bagi yang lain. Hei para santri, kau keluar dari pondok pesantren, rambutmu kau rubah, potongan tidak karu-karuan, pakai celana, masuk ke tempat yang nggak benar, diikuti oleh orang-orang awam. Wah kalau santri berbuat kayak gini ya berarti saya berbuat gini nggak apa-apa. Akhirnya jadi hujah, rusak orang gara-gara kau memberikan contoh yang tidak baik kepada mereka. Santriwati juga seperti itu. Pulang dari pondok pesantren, duduk dengan laki-laki yang bukan mahramnya, Dicontoh dengan orang yang lain. Itu loh yang dari santriwati, dari pondok pesantren aja kayak gitu. Berarti kita juga nggak apa-apa. Akhirnya kumpul laki perempuan yang bukan mahramnya gara-gara contoh yang dicontohkan oleh seorang santriwati. Pakai baju yang nggak benar. Ini semua rambutnya kelihatan. Semuanya ini hujah. Maka itu mesti hati-hati. Rasul mengingatkan, kalau kita mengajak kebaikan, Santri dengan kofiahnya, dengan serbannya. Subhanallah tetangganya lihat, oh ini serbanan, kepingin masuk pondok pesantren. Kau berdakwah dengan halmu, kau berdakwah dengan keadaanmu, dengan perbuatanmu. Santriwati pulang dengan jilbabnya yang rapi, bahkan bercadar. Tidak mau duduk dengan laki-laki yang bukan mahramnya. Ditiru oleh orang, itu adalah pahalamu. Tapi sebaliknya, adalah justru musibah untuk kalian kalau kalian menjadi contoh yang tidak baik. Wama warada minal ayat, adapun yang datang dari ayat-ayat, dari hadis-hadis, asar, perintah untuk kita berdakwah itu begitu banyak. Dan Imam Haddad mengingatkan pula, dan bahkan semua ayat di Al-Quran, semua hadis Nabi Muhammad, yang mengungkap tentang keutamaan mengajar, belajar, berpidato, mengingatkan orang, mau'idhah, jihad fisabilillah, amar ma'ruf dan nahi mungkar masuk dalam kategori keutamaan berdakwah. Orang mengajarkan ilmu berdakwah, orang belajar berdakwah, Orang ngasih ceramah, berdakwah. Menasihati orang, berdakwah. Jihad fisabilillah, berdakwah. Amar ma'ruf, berdakwah. Nahi mungkar, berdakwah. Semua keutamaan-keutamaan yang disebut mundarijun masuk kategori keutamaan berdakwah di jalan Allah subhanahu wa ta'ala. Maka itu, ayo. Mulai saat ini, kita harus camkan di hati kita bahwa kita ini da'i. Yang perempuan da'iyah. Enggak harus dengan lisan. Tapi perbuatan kita, niat kita pun adalah mengajak orang untuk dekat dengan Allah subhanahu wa ta'ala. Saya salut dengan kadang-kadang cara berdakwah seseorang yang ada di negeri barat untuk mengenalkan jilbab. Di negeri barat ini jilbab seperti sesuatu yang menakutkan. Kesian perempuan tidak diberi kebebasan. Disuruh pakai jilbab. Orang Islam itu perempuannya, muslimahnya kesian. Ditindas. Laki nggak harus pakai jilbab, tapi perempuan harus pakai jilbab. Akhirnya ada sebagian orang-orang muslimah di sana Berdakwah di mall. Mall. Oh, namanya dakwah itu dimanapun. Di mall berdakwah. Apa yang mereka lakukan? Mereka siapkan cermin. Kemudian membawa jilbab. Setiap kali orang kafiroh yang lewat. Ditawari mau coba jilbab enggak? Apa itu jilbab? Pakaiannya orang muslimah. Coba aja enggak apa-apa. Aku jamin kau tambah cantik dengan jilbabmu. Kau akan semakin terhormat dengan jilbabmu. Kan banyak tuduhan kalau jilbab itu kayak menekan orang muslimah. Enggak. Ayo coba saya buktikan. Gimana? Ayo sini. Dijilbabi sama perempuan tadi itu suruh ngaca. Subhanallah, kok tambah cantik aku dengan jilbab. Lah iya ini muslimah. Berarti muslimah itu dengan jilbab enggak tertekan. Memang untuk supaya lebih cantik. Supaya lebih terhormat, menjaga auratnya. Dari situ banyak orang-orang kafirah mengerti bahwa Islam itu bukan agama kekerasan, bukan agama yang menindas para wanita. Ini aja udah dakwah. subhanallah. Apapun, semua wasilah kita kita pakai untuk berdakwah. Kita punya internet, kita pakai untuk berdakwah. Kita punya radio, kita pakai untuk berdakwah. Semua kita lakukan untuk mengajak orang berbuat taat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Makanya yang hati-hati. Ya. Kalian ini harus mencamkan bahwa saya da'i. Saya wa'id. Saya pulang dari pondok pesantren harus betul-betul menjadi seseorang yang ditiru akhlak saya, ditiru perbuatan dan perkataan saya. Nah, kalau kita ingin sebagai seorang dai mudah untuk diterima perkataan kita bukan harus pandainya kita merangkai kalimat. Harus belajar pidato. Harus pandai bisa menangiskan orang. Tidak. Orang dakwah itu nggak seperti itu hadirin. Saya sudah pernah mengingatkan. Habib Ali bin Abdurrahman Al-Habsyi Kuitang itu bukan penceramah. Tapi ribuan orang itu insaf dan taubat disabab karena beliau. Beliau di majelisnya hanya ngomong, eh perempuan, aurat ditutup, jangan buka jilbab. Eh para hadirin, sholat lima waktu, jangan ditinggal. Lakukan kalau bisa harus berjamaah. Masya Allah, orang gak ninggal sholat, orang nutup aurat karena dakwah beliau. Jangan dikira harus pandai-pandainya ceramah. Iki enak ceramah ya rek iki rek. Enak dadi dai. Oh enggak, enggak tentu. Banyak orang pandai ceramah tapi kayak orang nyanyi, didengarkan tok enggak ada yang amalkan. Amalkan. Saya beri contoh Imam Hasan Al-Basri. Suatu saat beliau didatangi. Khalifah di zaman beliau itu ngeluh karena banyaknya perbudakan, budak tambah banyak. Orang tambah bangga-banggaan punya budak berapa biji macam-macam. Padahal Islam itu mengajarkan kita membebaskan budak. Tapi terus bagaimana caranya? Akhirnya dipanggilkan para da'i-da'i, kontes da'i-da'i. Oleh khalifah dikumpulkan umat Islam. Suruh ceramah. Ceramah nangis. Tapi pulang dari situ satu pun gak ada yang membebaskan budak. Padahal intinya hanya untuk membebaskan budak. Sodakoh, Terus seperti itu. Tidak manfaat. Sampai akhirnya kedatang ke Imam Hasan al-Basri. Ketika dari Imam Hasan al-Basri, kata Imam Hasan al-Basri, ya saya minta waktu seminggu. Minggu depan bikinkan majelis, saya mau berbicara. Marhaba. Setelah seminggu, orang dikumpulkan Imam Hasan Basri ceramah. Tentang keutamaan membebaskan budak. Ceramahnya nggak seperti orang-orang sebelumnya yang pandai merangkai kalimat, menangiskan orang, orator. Tapi beliau cuma lembut mengatakan untuk bebaskan budak-budak kalian. Keutamaan pembebasan budak itu besar, seperti ini, seperti itu. Ketika selesai beliau ceramah, subhanallah, ribu budak dibebaskan. Sepuluh ribu budak dibebaskan satu kali ceramah. Setelah selesai, Khalifah berkata, uh, hebat kau Hasan al-Basri. Saya sudah berupaya manggil da'i sana-sini, nggak ada yang pandai, nggak ada yang bisa membebaskan budak. Mungkin satu dua ada, tapi nggak ada seperti kau. Sepuluh ribu budak bebas. Kemudian beliau hanya senyum. Alhamdulillah, semuanya Allah yang mengetuk hati mereka. Tapi apa resepmu? Kok bisa sampai engkau kalau ngomong itu masuk ke hati mereka? Maka beliau menjawab, ini semua karena aku minta waktu satu minggu, aku bebaskan budakku dulu. Aku punya budak, aku bebaskan. Punya uang, aku beli budak, aku bebaskan. Aku mulai dari diri saya dulu. Ketika aku mulai dengan diriku, aku baru berbicara. Ketika aku sudah mengamalkan, dari hati aku berbicara kepada mereka, maka mengetuk kalimat-kalimatku ini di hati mereka. Kemudian beliau mengatakan, memang beda. Nangis bayaran sama nangis yang dari hati. Nangis bayaran itu gimana? Zaman dulu orang jahiliyah itu, ada yang kerjaannya nangis. Tahu kerjaannya nangis? Kayak di Indonesia itu, wong Cino mati, ada yang bayari supaya nangis-nangis. Kesannya supaya orang ini adalah orang hebat. Ya, wow nangis-nangis dibayar tuh nangis-nangisnya itu. Supaya yang meninggal ini dianggap Masya Allah. Ada. Dan ada kerjaan, memang kerjaannya itu nangis. Nayah. Nayah itu nangis bayaran. Jadi kerjaannya dia kalau orang mati datang, satu sewu. Terus Yohanu nangis. saat hmm, Seakan mau khayir mati. Ini orang yang kerjanya nangis. Beda dengan orang yang nangis betul-betul ikhlas karena dia sedih. Lah saya juga gitu. Saya bukan orang bayaran yang karena dibayar ke ente nanti kalau jadi dai jangan jadi ketoprak, tahu ketoprak ente. Ketoprak itu tergantung siapa yang biayai. Ceramahnya tanya ki apa? Dike guyu apa dike nangis? Loh, ente ki ketoprak apa dai? Kalau dai itu ajak orang kebaikan, mau apapun terserah. Dengan cara ketawa, mau cari cara keras, mau cari nangis, terserah. Yang penting orang ini taat, tujuannya itu. Tapi kalau sudah tergantung permintaan, nah naudzubillah, ini namanya kayak ketoprak bayaran. Jangan dai seperti itu. Tolong antum ceramah malam ini yang Masya Allah. Buat mereka nangis betul. Loh, ya apa sih dia nangis apa? Ini mau nangis nangiskan orang apa mau buat orang semuanya taat sama Allah. Itu namanya da'i. Kalau buat orang nangis buat apa? Eh. Nah, maka daripada itu fungsi kita berdakwah mendekatkan orang semua kepada Allah Subhanahu wa taala dengan yang mereka berbuat taat. Ayo kita ini sekarang sudah dikasih tahu oleh Imam Haddad tentang keutamaan dakwah. Ayat suci Al-Qur'an, hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka itu beruntung orang yang berdakwah ketika meninggal pun Insya Allah mereka akan mendapat kebaikan dalam kuburnya. Setiap kali orang yang berbuat baik berkatnya, akan pahalanya sampai. Sebagaimana dikatakan, Ida matabnu adama, ingkoto'a amaluhu illa min Kalau mati anak Adam, terputus amalnya. Sudah nggak bisa lagi berbuat apapun. Kecuali kalau dikirimi fatihah baru. Cuman kalau enggak, ya nggak bisa berbuat. Kecuali tiga hal yang walaupun dia sudah dikubur, tapi tetap dihitung dia berbuat. Apa itu? Sodakotin jariah, sedekah. Bikin masjid, bikin pondok, bikin pesantren, bikin sumur, bikin ini, amal jariah yang jalan. Ini adalah, walaupun sudah meninggal jalan terus pahalanya. Yang kedua, wa ilmin yuntafa'ubih, ilmu yang manfaat. Bagaimana ilmu supaya manfaat? Dakwah. Hidup jalan kehidupannya di dunia, berdakwah. Ketika meninggal, terus transfer pahalanya nggak berhenti. Orang ini yang tadinya ahli maksiat tobat, setiap sholat sunnah, setiap ngaji, berkat kau ini bisa ngaji. Pahalanya terus masuk ke rekening pahalamu. Makanya daripada itu, ilmin yun ini penting. Dan yang terakhir, wawaladin soleh yad'ulah, mendidik berdakwah kepada anak-anaknya. Anaknya jadi orang baik, kembali kepada orang tuanya. Ayo jadi dai yang benar-benar dai. Ya, kita ini afdolnya profesi di dunia kita. Manager bos-bos itu kalah sama kita. Dia cuma duit urusannya. Tapi kita warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Kalau Rasulullah hidup di zaman kita, dia menjadi orang dai, muallim, pengajar mengajarkan orang kebaikan. Maka itu Jangan sedikit pun kau merasa profesimu rendah, tapi afdol profesi adalah engkau wahai para dai, wahai para tolabul ilmi. Dan dakwah membutuhkan ilmu. Sekarang kita tazawud, apa tazawud? Berbekal agar kita baik. Setelah kita baik, kita akan memperbaiki orang lain. Pondok tempat sepuh. Ini disepuh, tahu emas? Emas itu disepuh berapa karat supaya kuat? Kalau sepuhannya itu mateng, nggak hilang-hilang, dipakai di cincin, kena air, kena sabun, tetap cincinnya menyala emasnya karena 24 karat. Tapi kalau sepuhannya tipis, di pondok lima tahun, belajar setengah-setengah, taklim setengah-setengah, semua setengah-setengah, tipis sepuhannya. Nah tipis sepuhan itu jalan sedikit kena angin berkurang, kena keringat berkurang. Akhirnya mondok lima tahun, pulang ke rumah lima bulan sudah hilang semua pondoknya. Makanya kalian ini disepuh di sini. Sholat jamaah lima waktu, sepuh itu. Baca wirid, sepuh itu. Taklim, sepuh ini. Begitu lima tahun di sini, sepuhannya 24 karat. Wah, keluar bisa mempengaruhi orang untuk dekat dengan Allah, bukan kepengaruh oleh orang yang jauh dari Allah. Nah, coba lihat anak-anak ini. Kalau sudah liburan, hilang sepuan nih. Ketemu temen dulu naik sepeda motor bareng, dak karu-karuan, pulang jam satu malam, majelis di warung kopi, rokokan, celonoan. Nah ini sepuhannya hilang. Berarti di pondok memang dia nggak disepuh. Ngaji setengah-setengah, taklim setengah-setengah, sholat jamaah kepaksa. Iya, takut bayar denda baru sholat. Kalau nggak ada denda, Coba dikasih kebebasan. Wah sekarang langsung sembahyang. Mungkin sholat di kamar masing-masing. Maka daripada itu ayo saya pulang harus membawa cahaya. Di saat ini cas yang kuat agar insya Allah kita menjadi da'i yang benar-benar mengantarkan manusia dekat dengan Allah. Jadilah kita seseorang yang menggantikan posisi baginda Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam serta para nabi dan rasul. Wallahu alam bi soab. Siril Fatihah.